Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama sejenak sembari meniatkan i'tikaf di dalam rumah Allah yang mulia ini mentadaburi beberapa ayat dari kitab suci Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Hajj di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11 ke-12 dan yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ketokohan tauhid seorang hamba ketika dia diuji dengan sebuah musibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budu Allah 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih." Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Artinya di antara manusia kata Allah ada yang dia beribadah kepada Allah ala harf. Ala harf maknanya ala taraf, ujung. Dia bukan berada di tengah-tengah di dalam keimanannya, tetapi mengambil keadaan yang safety, mengambil keadaan yang aman untuk dirinya bukan aman kepada keimanannya ini tafsir dari firman Allah ala haf makanya Allah mengatakan setelahnya menggambarkan situasi orang itu fa'in asobahu khairu nitma'an nabi kalau dia mendapatkan kebaikan suatu yang positif di dalam keimanannya dia tenang namun Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Seandainya dia diuji dengan sebuah fitnah, ujian, dia terbalik. Dia rela untuk mundur, dia rela untuk berbalik arah dan dia rela untuk memiliki wajah lebih dari satu. Ini keadaan seorang tersebut. Kemudian Allah mengatakan khasirat dunia wal akhirah. Dia telah rugi dunia dan akhiratnya dan itu adalah kerugian yang jelas. Nah, di dalam ayat setelahnya Allah mengatakan menggambarkan kondisi yang terjadi secara lebih jelas. Allah berfirman, "Yad'u min dunillah ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'u. Dzalika huwa dhalalul ba'id." Sebagai contoh, dia berdoa kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan kepada dia madarat dan sesuatu yang tidak bisa memberikan kepada dia manfaat. Artinya, dia bergantung kepada seseorang di dalam mendapatkan manfaat dan di dalam menolak madarat. Dia menggantungkan nasibnya kepada pohon, kepada patung, kepada batu, kepada jin, kepada siapa saja dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan zalika huwa dhalalul ba'id. Itu adalah kesesatan yang sangat nyata. Jamaah yang saya hormati, ketika seorang di dalam mengawal keimanannya, dia menjadikan selain Allah sebagai sandarannya, maka dia paling tepat di dalam firman Allah ala harfin. Dia beribadah di ujungnya saja. Dia lemah keimanannya, mengambil yang safety. Seandainya situasinya ini menguntungkan dia, maka dia akan berada di dalam posisinya. Kalau situasinya merugikan dirinya, dia rela untuk menjual tauhid dan agamanya. Ini keadaan seseorang yang beribadah kepada Allah ala harf. Di dalam ayat yang ke-13 lebih jelas lagi Allah menggambarkan. Allah berfirman, "Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih, maula wa 'asir." dia berdoa kepada seseorang, kepada manusia, kepada benda, menyandarkan nasibnya kepada sebuah benda, ataukah seseorang yang sudah mati, ataukah mereka yang masih hidup. Apa-apa yang sebenarnya nasib jelek dia itu lebih cepat datang kepada dia daripada manfaatnya. Jamaah yang saya hormati, hadirin jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah. Ketika seorang bergantung kepada manusia, manusia tempat dia bergantung adalah makhluk yang akan sampai kepada dia ajal kematiannya makhluk yang dia bisa sakit makhluk yang dia bisa sedih makhluk yang tidak bisa menolak dari dirinya apapun dari ketentuan Allah berupa ujian mara bahaya dan lain-lain nah hadirin untuk apa kemudian kita menyandarkan keimanan kita kepada manusia Sandarkan keimanan kita kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan tauhid. Pegang erat-erat tali Allah. Pegang kuat-kuat agama Allah. Apapun yang terjadi dari kesusahan hidup, dari kesenangan hidup, ini adalah bumbu dari kehidupan kita. Likaliku yang harus kita lalui. Seandainya kita menjadikan agama ini sebagai bahan yang kita mendapatkan manfaat dan meninggalkan ketika kita mendapatkan madarat berapa banyak kita harus rela mengorbankan agama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian di akhir ayat yang ke-13 Allah mengatakan sal maula wa sal ashir. Sungguh dia adalah sejelek-jelek teman, sejelek-jelek sandaran dan sejelek-jelek keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang menyandarkan nasibnya kepada selain Allah, dia itu ibarat menyandarkan nasibnya di atas sarang laba-laba seakan-akan lemah sandaran dia. Allah gambarkan kabaitil angkabut seperti rumah dari laba-laba. Kelihatan indah, kelihatan mewah, menjanjikan. Investasi yang mungkin dia pikir tidak akan rugi, padahal ketika terkena sesuatu yang ringan saja hancur sarang laba-laba itu. Oleh karena itu jamaah sidang sholat asar yang berbahagia, jangan kita menjadikan agama kita sebagai bahan untuk spekulasi di dalam kehidupan kita. Tidak. Tetapi kita jadikan dunia kita sebagai spekulasi untuk mempertahankan agama kita. Kita berpikir, ya, seandainya kita mempertahankan agama Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah, kita berprediksi bisa jadi dunia kita berhasil, bisa jadi akhirat, bisa jadi dunia kita hancur. Tetapi kita tetap yakin kalau akhirat kita akan berhasil. Mungkin dunia yang kita jalani ini pahit akan kita rasakan. Namun jamaah yang saya hormati, nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa seandainya kita hanya menyandarkan diri kita kepada Allah untuk mengakhiri majelis ini, ada sebuah hadis yang sering disampaikan oleh para ulama terkait pembahasan mereka di dalam permasalahan tauhid. Kisah seorang yang dia itu mati dengan membawa 99 sijillah. Dia mati dengan membawa 99 lembaran amalan-amalan kejelekan. Satu lembarnya itu kata Nabi saw Alaihi Wasallam sejauh mata memandang dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Namun, banyaknya dosa yang dia lakukan, dia tidak menjadikan akidahnya, dia tidak menjadikan prinsip agamanya itu bahan untuk mendapatkan keuntungan di dalam dunianya. Tetap dia bertauhid kepada Allah, apapun ceritanya. Apapun ceritanya. Dosa yang dia lakukan perkara syahwat. Mungkin dia tidak menahan di dalam godaan wanita, minuman keras, harta benda tetapi dia tidak mau menjual prinsip agamanya sehingga ketika dia dihisab oleh Allah 99 lembaran kesalahan itu nampak di hadapannya sehingga orang itu mengatakan apa yang bisa menghalangi nasib jelek yang akan menimpa diriku namun ketentuan Allah lain Allah akan memberikan akhir yang baik bagi seorang yang mempertahankan prinsipnya kata kata Allah Subhanahu wa taala kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah mengatakan tidak wahai hambaku kamu masih memiliki satu kebaikan kemudian ditampakkanlah kepada orang itu sebuah kartu yang tertulis dengan kalimat la ilaha illallah kemudian diletakkan 99 lembaran itu di dalam satu anak mata timbangan lalu diletakkan kalimat la ilaha illallah ditimbangan anak mata timbangan yang lainnya. Setelah ditimbang, farajahat bihinna la ilaha illallah. Rupanya lebih berat dan lebih dahsyat kekuatan dan berat yang ada di dalam lembaran yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Kemudian Nabi saw mengatakan, "Laisa syai'un athqalu min kalimat tauhid, min kalimat la ilaha illallah." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat daripada kalimat La ilaha illallah Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Bagaimanapun sempit keadaan dunia kita Jangan kita jual akidah kita Jangan kita jual prinsip kita Sedih apapun keluarga kita diuji dengan sakit Jangan sekali-kali kita mendatangi paranormal Untuk mengharapkan dan untuk memohon belas kasihan orang itu agar menyembuhkan keluarga kita. Ingat, yang menyembuhkan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi sempit, harta kita dicuri, mobil kita diambil, rumah kita dicuri, dibobol oleh maling, apapun sempitnya kita, jangan kita mendatangi kepada orang-orang pintar, kepada tukang-tukang sulap, kepada paranormal hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia sekali-kali tidak tetap sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala walladzina tad'una min ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir orang-orang yang kalian seru dari selain Allah mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu walaupun sebesar kitmir kitmir adalah kulit yang membatasi antara biji korma dengan kormanya. Kalau para jamaah membelah korma, itu akan didapatkan semacam kulit yang sangat tipis antara daging korma dengan bijinya. Sebesar itu dia tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau, orang yang berdoa kepadanya. Kalau kamu doai dia, dia tidak mendengar. Karena sudah mati. Karena dia tidak mampu. Karena dia batu, karena dia jin, karena dia pohon, tetapi seandainya dia mendengar, dia tidak akan sanggup memberikan pengkabulan kepada dirimu. Tidak satu Dan nanti di hari kiamat, mereka akan berlepas diri dari perbuatan syirik yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan tidak ada yang memberitahukan sejelas ini kecuali zat yang maha berilmu. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Beban kehidupan jangan kita lampiaskan dengan kita menjual agama. Jangan kita menjual prinsip, menjual tauhid. Ingat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah modal yang dengannya kita akan mempertahankan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini kotor, rusak gara-gara syirik, baik syirik besar atau syirik kecil, jangan harap kita akan bisa mempertahankan dengannya kalimat itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita belajar ilmu agama sehingga kita semakin kokoh akidah kita, semakin kuat landasan kita dan semakin dalam kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibarat kunci di dalam membuka semua jenis kesulitan yang akan dihadapi oleh seseorang di muka bumi ini. Harapan kita akidah, tauhid, Islam, iman dan kekuatan kepercayaan kita kepada Allah berupa akidah yang benar akan terus kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga tiga ayat dari surah Al-Hajj yang ke-11, 12 dan 13 bisa menjadi tambahan faidah di sore hari yang berbahagia ini untuk mendapatkan hari yang lebih baik daripada hari kemarin dan sebagai modal hari esok yang insya Allah lebih baik daripada hari ini. Ini, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.